Bismillahirrahmanirrahim Al-hadithus sani asyara Utawi hadis kang nomor rolas Iku an Abi Hurairah radhiyallahu an Saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Kala ngendika sapa Abi Hurairah Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Min husni islamil mar'i utawi setengah sangking kebeciane islame wong min husni islamil mar'i utawi setengah saking apike kebeciane wong Islam iku tarkuhu anggone ninggal sapa mar'u iku tarkuhu anggone ninggal sapa wong Islam ma ing barang la ya'nihi kang ora mahami kang ora ngerti kang ora penting ing wong iku targuhu, anggone ninggal sapa wong ma ing barang layakni kang ora penting kang ora pokok apa hi ing wong hadisun has rawahu tirmizi wa ghairuhu hadisun hasanun hadis kang nomor rolas iku termasuk hadis kang hasan Rawa riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmizi Imam Tirmizi wa ghairuhu lan liyane Imam Tirmizi. Hadis yang nomor 12 ini salah satu modal kita di saat kita ini hidup bermasyarakat. Di saat kita hidup di tengah-tengah orang banyak Orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat Atau Dalam masyarakat itu Semua orang ingin menciptakan suasana yang damai Suasana yang sejuk Suasana yang menyenangkan Dalam masyarakat Tidak ada satu masyarakat yang menginginkan masyarakatnya itu resah, ya, masyarakatnya guncang. Masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga. Yang agak besar dalam sekolahan, dalam pondok pesantren, dalam yayasan. Nah, lingkup yang besar adalah masyarakat masyarakat lebih komplit daripada keluarga. Nah, masyarakat lebih komplit jamaahnya dibanding dengan yayasan atau pondok pesantren. Kalau dalam rumah tangga jelas orangnya eh, seia sekata. Tergantung pemimpin di tangan suami Anak bisa mengikuti semua perintahnya, istri juga bisa mengikuti perintahnya sang suami. Dalam pesantren ya, itu juga begitu, tapi agak komplit. Karena yang dipimpin adalah anaknya orang banyak. Dalam pesantren. Kalau dalam masyarakat sebagai pemimpin harus memahami di situ bermacam-macam orang. Ada anaknya sendiri, ada mur, ada tetangga, tetangga itu mungkin non muslim. Itu lebih lebih lebih apa namanya berkembang lagi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang nakal, ada yang soleh. Nah, ini e, membutuhkan satu e, satu modal bagaimana sikap kita. Ya di tengah-tengah masyarakat yang semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu konsep. Ya, kita sebagai umat Islam itu harus menjadi e, tauladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu, salah satu, ya, salah satu akhlak yang perlu kita tonjolkan di tengah-tengah masyarakat adalah ini min isla, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni salah salah satu kebaikannya seorang muslim atau kebaikannya seorang muslim itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi agama. Orang ono kepentingannya agomo awake dhewe luwih becik meneng. Menjauh. Lah kalau kita itu sudah sudah punya sikap semacam itu, ya, tidak melu nimbrung, ya, Orang-orang sibuk memikirkan duniawi. Kita nggak usah nggak usah melu nimbrung. nggak usah ikut cawe-cawe. Kita lihat saja yang dibicarakan tentang duniawi itu ternyata bermanfaat, kita ikuti. Kita nggak usah melu mengatur. Wes didelok tung ditunggu wae. Yang apik Awe dhewe melu. Tetapi kalau ternyata mereka sibuk menyibukkan diri tentang duniawi terus ternyata itu yang disibukkan adalah sesuatu yang membahayakan bagi agama ya sampai itu meninggal rasa melu cawe-cawe ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma layakni engko wong kampung bakal seneng karo kowe ya Wong kampung bakal seneng karo sikap awake itu Meneng. Meneng mengikuti harus Ape aku melu. Ora ape aku ora. Ora ini tidak dicurigai oleh mereka. Karena apa? Kita tidak menentukan sikap. Ora melu rembukan. Oleh karena itu, mamanya dalam bulan Agustus, mamane ya bulan Agustus, kampungmu sibuk memikirkan duniawi Kampung-kampung kita itu akan menyibukkan diri tentang dunia. Ngenek ke perlombaan, terus ngenek ke apa jenenge ngecat apa pager, ngerek gendiro terus gawe apa jenenge apa pelengkungan kae. Itu kan sesuatu yang berbau duniawi. Kita lihat, ono manfaatnya pora. Penting nggak itu? Oh, penting. Ya udah. emang ikuti. Sing ora penting umpamane, sing ora penting. Awak dhewe rasa, rasa mengikuti. Kita tarkuhu, meninggalkan saja. Kita tinggalkan. Yang tidak penting, contohnya lomba mangan kerupuk. isi usah Eh? gue ya wis tau dadi juara. <laughs> eh? Wis tau subhanallah. Lomba brakoti kerupuk. Hmm. Ini kan meninggalkan agama. Itu bahaya. Dilihat dari segi agama bahaya. Bahayanya nganti banget. Bahaya. Hmm. Bahaya. Hmm. <clears throat> Kok bahaya? Kok bahaya? Letaknya di mana? Kita bisa mengfonis bahaya bagaimana? Satu, wong awake dhewe iki diwulang yang pondok, diwulang yang sekolahan yen madang Linggi, apa ora? Lah mangan kerupuk iki ana ora sing linggih? Ora ana satu. Jadi nggak ikut terangan yang masyarakat bisa. Mengapa kita enggak ikut? Mengapa kita tidak mengikut sertakan anak kita? Kita punya alasan yang masuk. Kue arep lomba liyane kuwi monggo. Ning bab iki aku ora cocok kejobo mangan kerupuk ala pesantren. Yang ala mereka satu ngada, loro tangan dibondo. Apa ora? Kerupuk ke, Terus panitiane keranjingan senari di pedot dudung-dudung kowe ngono bae. Apa ora? Ping papate aku kok durung tahu, weruh peserta lomba mangan kerupuk kok maca Allahumma barik. Ora ono. Bismillah ora ono. Bismillah ora ono. Lah yen kowe lomba jikok duit nyang terong terus di dikei silit kendil apa apa apa kae Kayak angus kayak angus terongnya kayak angus terus dite dislempet kayak kuwi terus tanganmu dibondo terus kuwi jikuk kanggo untumu kuwi please monggo wong kui orang mangan kita nggak kaku hidup di kampung nggak kaku santri ora kaku delok siapa? apa terus lomba ke pensil nyang botol. Pensile taleni benang, dekek kene ya. Terus ke wonge jengking. Terus potrote terus ke nyang botol iso pora, ora. Ben awake dhewe ngenekke ya. Ya, ya terus tak Agus tenan lho ngaco ora awas <laughs> Harus, harus. Putra-putri kudu melu. Wih harus wih. Ketuane Lisa, Lisa, Lisa, Lisa kudu tak kudu tak anu. Dadi wong kuwi guru TK kok. Dirancang sok Agustus. Engko syukurane nyeluk Habib Syekh sing menyerahkan hadiah. Oh. Hmm. Ki serius lho, ki tenan lho ya. <laughs> lho ya. Aku bangsa ngono iki aku seneng. Wis kowe rasah ragat, kas pondok rasah ngetokke. Kowe njaluk durpres apa tak kei. Oh, hadiah juara siji umroh. Oh. Lah wong sok kadang kala wong Islam ngenekke wong coba dibayangno to lomba-lomba yang anu sing Islam-Islam paling pol itu satu sewu, rong atau sewu. neng Indonesia Idol apa? Awa Idol. Wadiah jutaan miliatan. Barang dai cilik. hadiahnya mung tutup sepedol. Ngono ya, iki apa? nggak awake monggo hidup di tengah-tengah kampung monggo. Tetapi kalau sudah ini nggak ada manfaatnya bagi agama tinggal itu. Kan banyak yang semacam itu. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Ojo sing koyo garis keras. Gosong ngerek gendiro ora kena, kuwi ora manfaat. yo ya, no manfaat to nek ngerek gendera ora ana manfaate, gawe senenge pahlawan kok. Dan ini adalah barang yang paling berharga di Indonesia. Zaman kan Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang membawa senjata, tidak membawa apapun, tidak membunuh orang kafir, perang melu melayu melayu. Tapi tidak tugasnya tidak memberi, tidak membunuh orang kafir. Apa tugasnya? Gawa loh. Jangan sampai panji-panji Islam ini jatuh di tanah. Ono wong sing tukang Wis mlayu pokoke eh, nggawa mburine sing nggo senjata kabeh. Di tengah-tengah membawa itu tangannya kena pedang, potol. Langsung kok nganggo tangan kiwa genderone dikibar-kibarke. Tangan kena, tangan kiri kena potol. Sikil disaut digapit karo jempolane diunggahke sikile diunggahke. Dinggo ngangkat bendera jangan sampai jatuh di tangan Tanah. Akhirnya kedua kakinya itu putus. Apa? Dicokot nganggo anu. Untune. Erek. Ini bukan mengkultuskan bendera Islam. Ini panji-panji sing top. Demi mereka mereka nggak tahu sejarah-sejarah bendera. Saya ikimu ngerek gendera musrik lah. Ini pahlawan di ponegoro kerungurak kepengen melintang wong uang Kita hidup di masyarakat semacam itu. Sesuatu yang tidak berfaedah bagi agama. Itu monggo. Kita meninggalkan dan mereka tidak akan tersakiti. Nah, ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Yang nomor dua dalam hadis ini bisa kita kita petik satu pelajaran lagi apa? Kita ini mari meninggalkan membicarakan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya. Awake dhewe kok ngobrol, ngobrol seng ora faedah. Tinggalkan. Kita ingin menjadi seorang Islam yang baik. Ciri-cirinya orang yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Khususnya apa? Ngobrol, jagongan. Wis sing kira-kira ora faedah, awake dhewe moh ora manfaat Ngobrol yang ngono ora ning manfaate. Lain berdiskusi, lain musyawarah, lain kalau rapat, lain kalau mumarosah kalau dalam pesantren saya di Krapyak itu mumarosah Mumarosah itu belajar kelompok bersama-sama membicarakan satu topik. Membicarakan satu topik bukan taufik. Hmm. Bukan membicarakan taufik, tapi topik. Hmm. <laughs> Mula topiknya ono topik esok, awan, sore, bengi. Jadi topik malam, topik yang yang Indonesia hari topik. Hmm. Mula taufik ora topik. Topik iki topi pikun. <laughs> Jadi wong Islam, wong Islam ki mau seneng kok ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ayel-ayelan, debat, al-jadal dalam taklimul muta'il tarkul jadali meninggalkan perdebatan. Nah. Apa wingi gandengno hadis iki gandengno yang keterangan ni taklimul muta'alim kae, nggon taklimul muta'alim sing ngendake jadal kae ya, nggon perdebatan kayak icentang tung. Centang kayak ana hadis iki tulis ono. Begitu kue kowe maca taklim iki mau kelingan hadis iki mau. Kuwi jenenge seneng buka kitab. Oh ki kitab ini, ini ngene goleke ngun ayat Qur'ane apa dirangkum jadi satu materi yang apik. Jadi menyibukkan diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah tanda kesia-siaan dan lemahnya iman ngobrol sing ora manfaat itu sudah cukup dijadikan bukti bahwa imanmu tipis. Islamu kropos. Jadi menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah tanda-tanda kesia-siaan dan lemahnya iman seseorang. Tinggalkan jagongan, ngobrol, ngecipris, Agus Karim nggih kerep ngobrol. Lho ku manfaat, Mak. Ora <laughs> oh, aja mbok rasani, ngrasani kiai racun lho. Hmm, aku ngaku kiai dosa. Aku ora kiai soneh kowe, ngono Nomor telu Dalam hadis ini bisa kita Petik satu pelajaran apa kita ini sangat-sangat dianjurkan untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena ya, karena menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Ya. Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Awal dhewe pengen selamat mesti. orang uang wong sing pengen cilok orang no Awake kepingin banget uripe selamat, agamane selamat, sinaune selamat, mondoke selamat, ngajine selamat. awal dhewe. Lah yen kepengin selamat kabeh mau hindari. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Wis apa sing sing sing sing yang yang tidak bermanfaat apa? Ya apa sakarepmu apa? Golek contoh dhewe. Oh iya, iki aku iki ora ana manfaat iki. Sudah tinggal. Adakah tak punya prinsip? Ono ra tak poine duwe prinsip ngaji kira manfaat? Ono ra? Ora ono. Wah, aku aku mikir sekolah kira manfaat. Wis tak tinggal wae. Iki kentir wong yang ini kentir. Ana ra kowe duwe prinsitah pondok kene, adu sirah manfaat. Eh, ana ra? Umpamane wawan iki duwe prinsip ngene. Adu sirah ning manfaate. Mambu ledis adalah nikmat. sing <laughs> ngono kuwi koplak wong yang ngono kuwi koplak. Hmm. Jadi sekolah manfaat ngaji manfaat sinau manfaat apa nih apik karo konco manfaat lung tinulung manfaat itu semuanya manfaat harus kita kerjakan. Kita harus haus dengan itu. Ngobrol orang manfaat, jagongan orang manfaat. Apa? digugah angel ora manfaat. Ini berarti yang digugah kudu ndang tangi. Tangi esok manfaat tangi esok. Aja tangi terus dipindah. Fasa kok anda tangi tangi tangi tangi tangi nggih pindah pojokan. <laughs> Iki lho aku mesak kita pondok wedok ora iso pindah sama kamare mung siji tok. harus <laughs> pindah nyang isor anglo, nyang isor kompor lagi iso. Apa anu apa sekali tempo dipindah ya, setengah tahun cah pondok wedok yang dhuwur, ya, setengah tahun cah pondok lanang yang kiri. Ini cocok lah. Eh? Tit, tit rapat lagi ya, rapat lho. <laughs> Ya. Lho kuwi ya apik lho ngono kuwi. Kuwi ide cemerlang ngono kuwi. Mula aku ki sawijining rajulun tamun saya itu. Aku ki wong lanang sing sempurna. <laughs> Lah yen kowe iki ra ra duwe ide belas kowe kuwi. Ide mau kan apik-apik iki mau. Ya, mulai mulai Juli iki sampean wedok setengah tahun nang ngisor, wong lanang setengah tahun yang jadi ngisor dhuwur ngono. Cocok lah. Hmm? Cocok ya, cocok. Engkarek-karek keputusan forum rapat piye engko? Wah, ya, iki cah pondok wedok. Aku cium kamar kono, aku cium kamar kono. Wis <laughs> kecil. Kembar, kembar, kembar nusukane wis duwe ngene kamar topik nanti ya? <laughs> Iya. Piye iya. Disik disik ngoyak-ngoyak pian. saya mu kok topik. <laughs> <laughs> Eh? Heeh, ah, yan pian. guyon iki mung guyon <laughs> ora tenan. Wah, mula kowe kerep guyon ngene-ngene iki mung. Ngene iki mung manfaat, ora apa. Lho saiki mu wong Solo iki iso guyon karo aku ngene iki angel lho. Hmm, kowe gak sak bejo-bejone wong. Hmm, iso nyawang aku komplit ngene iki to, Mbok. <laughs> Al haditsus salis asyara Nah, saya, saya ono tambahan. Nah, dalam hadis nomor 12 itu ada lagi yang perlu kita catat. Hati yang sibuk dengan mengingat Allah akan terhindarkan dari urusan makhluk yang tidak bermanfaat. Nah, gitu. Hati yang sibuk dengan mengingat Allah akan terhindar dari urusan makhluk yang tidak bermanfaat. Yen atimu zikir terus, yen kesibukanmu ki positif terus, Anda pasti akan terhindar dari kesibukan yang negatif. Yen kowe ki sibuk zikir kepada Allah, kowe ora kelingan makhluk wisan. Yen kowe sibuk dengan kholik engkau tidak akan kenal dengan makhluk. Di saat engkau tidak kenal dengan makhluk, keselamatan sudah di tangan Anda. Wi inti-inti dalam hadis nomor 12 itu Sudah bisa dipahami ya. Al hadithu salisa asyaroh. Hadis kang nomor telulas Iku an Abi Hamzah Saking bapak eh Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an Iku Anas bin Malik Sahabat Anas bin Malik kuwi duwe putra jenenge Hamzah Mula Anas celukane Abi Hamzah bapake Hamzah Bapak Eh Hamzah jenenge Anas Anas duwe anak jenenge Hamzah mula Hamzah kuwi nih. Hmm. Di saat Sayyidina Malik im, uh, sahabat Malik ini ini punya di saat istrinya istrinya Malik ini hamil. Malik ini sudah masuk Islam, tapi usianya sudah hampir 100 tahun lebih. Di saat Rasulullah mengibarkan bendera Islam, menyiarkan agama Islam di awal-awalnya, ini sahabat Malik termasuk yang berikrar mojo syahadat masuk Islam. Nah setelah masuk Islam Istrinya bule itu baru hamil Terus lahir Barang lahir Disowan ke kancing Nabi kancing Nabi Niki anak kulo Panjenengan paringi nami Diparingi nami kancing Nabi Anas Sakwise diparingi asma kancing Nabi Asmane Anas Jenenge Anas bin Malik Sayyidina Malik itu matur lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan. Doakan kebaikan untuk anak saya ini yang masih bayi Anas ini." Dungane Kanjeng Nabi telu dijabai kabeh. Menempel pada diri sahabat Anas ini. Satu. Allahumma faqihhu fid wa alim ta'wil. Ya, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, tolong anak bayi ini, ya, Anas ini alim hutakwa. Allahumma faqih hufiddin. Berilah kepahaman tentang agama. Wa alim hutakwil. Berilah Anas ini seorang yang bisa memahami Al-Quran secara tuntas. Yang nomor tiga, ya Allah, berilah Anas ini, bayi ini usia yang panjang melebihi ayahnya. Padahal ayahnya itu sudah umur 100 tahun lebih. Yang nomor tiga, jadikanlah anak-anaknya Anas ini menjadi anak-anak yang kurrota ayun. Malik didungake yang itu sing ngusap apa tangan ini mau. Wah, luar biasa. Wah. Dah senengku an, an, nganti aku menangi anakku Anas yang nganti tekan gede. Let beberapa hari sahabat Malik sedo. Anas berkembang terus. Usianya sahabat Anas bin Malik dalam buku Rijal Haulir Rasul 165 tahun. Kanjeng Nabi padahal cuma 60 63. Semua sohab, semua anak-anaknya Anas bin Malik itu menjadi sahabat. Tidak tabiin loh ya. Sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang laki-laki atau perempuan yang iman kepada Allah, iman dengan Rasul dan pernah ketemu hidup sezaman Rasul. Umurnya satu sudah loro, itu jadi sahabat kabeh, jumlahnya anak saya sangang puluh telu. eh Anas bin Malik sangang puluh telu. Mbok piro ra disebut. Ah. mbok siji apa papat? mbok kurang mudeng, ora disebut. Tapi anak dari Anas bin Malik ini sembilan puluh semua sahabat. Kurota ayun tenan to iki. Oh, sedikit jenenge dungane Kanjeng Nabi iki cespleng tenan. Mula Anas bin Malik ini sahabat yang luar biasa. Ya, hadisnya ini salah satunya. Nah ini dikatakan di sini An Abi Has An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah. Beliau dijuluki khadimi Rasulillah, pelayannya Rasulullah. Pelayan itu apa? Khodam. Khodam itu orang yang selalu eh, melayani kebutuhannya Rasulullah. Khadimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelayan, pelayannya Rasulullah. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi la yu'minu ora sempurna imane sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh hatta yuhibba sehingga seneng sapa ahad li akhihi marang sedulure ahad ma ora ma ing bareng yuhibbu kang seneng li nafsihi marang awake dhewe ahad rawahu Bukhari wa Muslim La yu'minu ahadukum hatta yuhibbihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah. Awake dhewe iki seneng karo awake dhewe ora? Umpamane aku ditakoni, "Dul, Dul Karim, dalem kowe seneng karo awakmu?" Otomatis saya jawab, "Oh, nggih, kula seneng kalih awak kula." Buktine kowe seneng karo awakmu apa, Dul? Yen tangan kula niku sakit, kula tambahke. Yen mripat kula beleken, kula sukani napa? Tes. Yen rambut kula gatel, kula tembaske sampo. Apa nih? Yen nganti udunan, udunen oh, raksa udunan ini ku, ampun ngantos pecah-pecah sih. sik. tembas ke salep. Apa Umpah Umpamane weteng kula niku murus kula kula ke obat. Awak kula sakit kula ke dokter. Kekayaan seberapa pun akan saya keluarkan untuk kesehatan saya. Itu bukti bahwa saya cinta dengan badan saya. Kula yen luwe kula madang. Yen kula yen kula ngelak kula ngombe. Kula kepanasan kula ngiyup. Kula kademen kemulat. Niku bukti kalau saya cinta dengan dirinya saya. Oh ngono. Kowe iman poradul, Dul? Oh, kowe iman. Islam ora? Islam. Imanmu, Islammu ora kanggu. Yen nganti kowe durung seneng karo wong liya kaya dene kowe seneng karo awakmu. Bisa enggak kita semacam itu? Rasulullah itu sudah mengatakan, iman murah kanggo. Islam murah kanggo. Layuk minu ahadukum. Engkau tidak akan dikatakan sebagai seorang iman kalau kowe durung seneng nang sedulurmu kaya dene kowe nyenengi nang awakmu. Yen kupingku lara aku nyang THT. Tenggorokanku lara aku nyang THT. Ya. Telinga THT ki hidung tenggorokan. Tak periksa. Bayare 200 yuta, inovaku tak dol demi kesehatanku. Lah terus aku mikir ku awakku nganti yang ngono, bondo nganti entek. Terus tonggoku lara. Tonggoku lara, aku wani lah ngedol Innova. Tak nggo kesehatane tonggoku. Wani lah. Mane man tonggo tangga pikir dhewe. Aku ra iman berarti aku. Ora ngerti yang awake dhewe durung ono kepedulian terhadap orang lain, kowe yo ya, yo ya, durung sempurna iman kita. Maka guru saya Mbah Ali Maksum mengartikan layuk minu itu tidak beriman. neng durung sempurna imane durung sempurna. Memang kita ini untuk menggapai kesempurnaan iman sulit sekali. Banyak hadis-hadis yang semat. Nanti ah, kita akan menemukan berapa? Tiga atau empat. Layuk minu, layuk minu itu baca. Ya, inilah persatuan. Ya, persatuan diantara kita. Kue yang pondok tunjukkan praktek no hadis ki praktek no. Kalau anda mampu mempraktekkan hadis ini di tengah-tengah pondok, wengko yang kampung prakteknya gampang kok. Wahid di wahid. Nah, wahid. Sore. Nah, rasa deg-degan. Eh, kita nggak contoh Wong langsung terus merengut ngerasa rasa. Fair apa fresh wae nang ngarepku. Minggu sore. Ya, minggu sore jam 4 sore. Bar minggu dinane apa? Senin. Senin kowe kan sekolah gitu setengah sekolah mangkat setengah pitu mangkat seragam sepaton ya terus nyenengke kae bal lah kowe esok minggu esok seragammu mbok kumbah sepatumu mbok kumbah mbok cantelke yang memean jam papat mendung peteng dedet kowe posisimu turun yang kamar kelap kelip kelap Wah jam 4 mendung. Udah, gue melayu ngentasi memen lah. Sebab sesok mbok gue sekolah. Wes wes. Sak kamar gue karo Vicky. Vicky yang ngumbah celana kelambi sepatu. Kowe dilalah orang ngumbah, hit, orang ngumbah. Kowe roh gunung mau udan ngentas ke nggone iki apa Jawab rasa rasa rasa deg Wis wis blek fair wae cepet. Cepet. Eh? Boten. <laughs> Ngono kuwi mau kowe biasa ya wis rasa ora oh, salahe iki turu rasa ngopo. Malah muga sesuk pikir rasa sekurah sisan wae. Isu eh Vicky nangis. <laughs> nah nangis sing rekoso Rifki. Mbak masih siapa masih ini Pak? Eh? rizky Ri Mas Riz, Mas Riz. Mas Riz, Mas Riz, sepatuku teles ngene ngene ngene ngene Mas Riz. Lah, rizky bingung, mama iki piye ya? apa ah, Padha cilike eh, dadi. no hadis iki no yang pondok. yang praktekke yang kampung durung iso prakteknya. yang pondok durung iso no nang kamarmu. Siapa yang ada dalam kamarmu? Kepedulian-kepedulian semacam itu ngelatih yang awake edwin. Sebabnya anu keras loh hadis ini keras banget loh. Wong kanjeng Nabi kok "Layuk minu ahadukum." Kowe durung iso diarani iman. Kowe maca syahadat yang ngene durung-durung durung tak anggap. Kata Rasulullah Maka kiai Mbah Kiai Ali Maksum menurunkan istilahnya ojo, ojo diarani orang iman, durung sempurna imanmu. Wirodo alus, rada ora kejem. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wi contoh-contoh sing gampang kembangno dhewe. Aku mau ngeki contoh sing sing iso gampang mbok praktekke. Ya, yang nama, nama, namanya ngentasi ngentasi memehane konco iki sulit masya allah Wah ini turu mau mbah-mbah. Iki koncoku turu. Padahal sesuk tinggu seragam ngerti. apa yang diwira ngentasi. Wis rasa sare turu. Wah, kuwi Kanjeng Nabi yang sarean nangis, aku duwe umat kok yang ngono. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunin akhi. Itu dalam hadis lain, hadis hadisnya hadis kutsi. Gusti Allah ki mau bakal bantu nyang kawulane selagi kawula ki mau bantu nyang koncone Yen kowe bantu nyang kanca, Gusti Allah bakal bantu kowe. Yen kowe ngeki kancamu, Gusti Allah bakal maringi kowe. Timbal baliknya semacam itu. Saya sering, saya praktekkan saya sering. Saya ngasih orang. <laughs> Itu gak lama. Saya ngasih, no, takai. Seakan-akan belum selesai saya mengatakan nyoh takai, aku itu ganti. Itu tidak tidak satu kali, dua kali, tiga kali. Dah. puluh menit kas. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Wis umben tak kon anu lho, tak kon ngeki conto lho umben. Eh, hadis nomor 4 contohnya apa? Hadis nomor 5 contohnya apa? Kowe kudu siap. Ora iso tak kon ngadeg selama satu jam nyang kene. Oh, ngono. Kuwi jenenge pelajarane tenanan. Ya kok nyang kamar diskusi. Hmm, diskusi, yo diskusi hadis nomor 15 apa ya di, di kuwi maksude ngobrol ngono kuwi mau. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an. Saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihda salasin La yahillu ora halal. Oh iki sing kerep dinggo FPI FPI iki. Ya. Sing garis keras garis keras nu hadis ini senenge ora umum. Sing dikti Allah Akbar, Allah Akbar, takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Polisi bareng di Allah Akbar, polisi jawab sami Allah esok kapan. <coughs> kan dhisik kok takbir terus. Sami Allahu liman hamidah. La yahilu ora halal apa damu mriin muslimin gedhe wong Islam. Illa bi ihda salasin kejaba kelawan salah suwijining telu perkara. Siji as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani iki apa sayyibuz zani iki anu Wong sing wis nikah nglakoni zina. Bahasane modern selingkuh. Lho, wis duwe bojo, wis duwe bojo zina. Kuwi dipateni iki kena. Hmm. Dipateni kena. Sayyibuz zani. Beda antar remaja. Remaja karo remaja nglakoni zina. Kuwi karo wong sing wis dadi manten nglakoni zina, kuwi dosane gedhe sing wis tau dadi manten. Wis tau ngrasake kok celutak. Ning yen remaja remaja remajane kan durung. Mula nglakonono ora. <laughs> Oh. Ya mbok terus mbok maknani ngono. Astagi zani duda kang zina, rondo kang zina utawa pasangan suami istri ngelakoni zino Kuwi halal. Nomor loro wan nafsu bin nafsi uwong mateni uang wan nafsu bin nafsi wong mateni wong wong sing mateni ki mau kena dipateni kisos berarti hukum kisos dalam Islam berjalan ning yang Indonesia ora berjalan Nah, awake dhewe iki hidup dalam negara Pancasila. Kalau hidup dalam hidup dalam eh, hidup dalam negara yang berpancasila, yo ya awake dhewe hukume yo ya melu Pancasila. Aja melu Quran, jangan. Walaupun sok ben yang akhirat hukum Quran dilakukan. Bukan berarti orang yang zina di Indonesia tidak dijilid, terus sok ben orang dijilid, sok ben dijilid. Harus kita pahami semacam itu yang awak awake yang kene wong-wong dong do nglakoni zino kok ora dijilid, kuwi jangan diajak ojo pelengah pelengah, ojo mung seneng. Wah tujuannya ya awake dhewe urip yang Indonesia ora dijilid, beda yang urip yang Pakistan, yang Aceh, yang di, uh, eh, Arab Saudi dijilid. ojo guyang-guyu, sok ben jilid nang akhirat. Lebih rekoso. Itu asayyibuz zani. Wa nafsu bin nafsi. Wong mateni saiki mu subhanallah yang Indonesia mateni ini wah gampang banget. Wah, Angelin siapa? mm Angelin gue mesake bahasa cilik dipateni. Carane mateni diperkosa se Sah cilik padahal. Diperkosa pateni. Hanya karena apa dikhawatirkan engkau yang menguasai warisan ini. Loh, orang itu kalau sudah buta mata, buta hati ya semacam itu. Nah, banyak orang yang melakukan semacam itu itu menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia. Umpamane hukum kisos itu dilakukan, ini ya berkurang pembunuhan itu berkurang. Ini hukum kisos itu kena hukum internasional yang namanya HAM. mulai bulet bulat bulat Awake dhewe apa-apa kena HAM saiki. Dhisik guru ngamplengi murid ora masalah. lambi ini dicekel. Eh, saya itu pernah kok lambe saya dicekel guru, diselentik pok. Pernah. Karena apa? Muni dot raiso iso-iso. dolin dot kon muni dot raiso Siapa yang nyelentik saya tidak akan saya sebut. Karena ini, ini sejarah guru saya. Dicekel, Sampai pok, loro tenan. orang dicekel loro. Nah, ini dipenteng ini iki. Mula lambeku jadi manis ini ki. <laughs> Hasil aneh kiaiku. nih sok paseh tenan. Lah saiki mu ana guru ngebuk murid muridnya e lapor polsek lawian, guru kecekel piye ya coba. Kapan ada dipintet? Digetak sithik, nganggo gitik duer, banter. Mulai lapor karo wong tuane, "Pak, aku digebuk, Bu, Pak Guru." Digebuk tenan le, lapor ke polisi, "Aku diciduk." Ya kowe kepengin aku ditahan, lapor Nah, mula aku rawani saya mau gebuk rawani. Dhisik subhanallah. Aku jeneng gebuk but santri orang mung pisang pintu nah. Yang ikut ke cepu siapa? Itu yang namanya dawa Mas Hamzah. Ngajinya bagus-bagus. Nek nah, yo gebukan bapak ki wah ora um. apik tenan. Ya saiki digebuk melayu. Ya timbang pondok rano santrine ya wes salah rapopo lho, salah rapopo. Akhirnya ngaji ini ala kadar. Sak karepmu wis dawa karepmu, cendak sak berenggeng brengengeng sak karepmu, Rang brengeng sak karepmu, kowe ngaji karepmu, ora ngaji Ya wes Kena ham. Ya asasi manusia sing jeneng wong aris sapa kae, aris sapa kae. sing sapa wong e gondrong apa gondrong ngarep iso apa Hah <laughs> tanggo kek takeki pelajaran ya Mas Roes Kanjeng Nabi ki rambuté gondrong kuwi kabeh wong nyawang seneng Lah yen kowe gondrong kabeh cah pondok mumet. Kuwi ora sunat. Gondrong kuwi ditata dijungkati sengret apik kae, makne ngene-ngene nyenengke. Dijungkati rambutnya dijungkati dikupluki nyeneng Kanjeng Nabi ki ya kandhane gondrong. Nganti tekan nggon pundak. Ning nyenengke ahsanahu yang berjanji diwaca kae. Ahsanahu nyenengke. Kok tekan gondrong mong. Nomor telu sing kena halal dipateni. Wong Islam kena pateni sapa? Ya kuwi at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Nauzubillah min zalik. At-tariku wong kang ninggal lidinihi marang agamane wong al mufariqu kang misah lil jamaati marang jamaah wong sing murtad Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Hmm. Hanya kepentingan sesaat eh, berani meninggalkan agamanya. Hmm. Orang yang semacam itu wajib dibunuh, eh, kena dibunuh. Sebab apa? Dikhawatirkan yang orang dipateni engkau tidak buka rahasia. Es hmm. pateni wae. Dan moga-moga manfaat Wawan ini Mbak Lisa tolong Mbak Lisa sing gampang ini Kididum